Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang tanda-tanda besar hari kiamat yaitu atau dalam istilahnya asra asratus saah Al-Kubra tentang tanda-tanda besar hari kiamat. Telah kita jelaskan pada pertemuan kemarin perbedaan antara tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda kecil hari kiamat dengan tanda-tanda besar hari kiamat. Ya, alamat kecil hari kiamat dengan alamat besar munculnya hari kiamat bahwasanya eh, tanda-tanda eh, besar atau asyratus al kubra itu datang menjelang tibanya hari kiamat. Datang menjelang tibanya hari kiamat. Adapun tanda-tanda kecil hari kiamat maka secara umum kebanyakannya atau secara umum waktunya jauh dari tibanya hari kiamat. Berbeda dengan tanda-tanda besar hari kiamat, jika telah muncul tanda-tanda besar tersebut, maka menunjukkan menjelang tibanya hari kiamat. Tidak lama lagi kemudian akan timbul hari kiamat. E, adapun tanda-tanda hari kiamat tersebut, ya disebutkan ya dalam beberapa hadis Contohnya dalam hadis Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari dia berkata, "Ittala'a an Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadhakkaru." Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui kami dan kami dalam kondisi saling berbicara, saling bermudzakarah, saling ingat mengingatkan. Faqala, "Ma tadhakkarun?" Maka Nabi SAW bertanya, apa yang kalian sedang per, per, perbincangkan? Yang kalian saling ingat mengingatkan maka kami menjawab nadhkuru sa'ah, kami sedang mengingat tentang hari kiamat. Maka Nabi SAW mengatakan, Inna halan takuma hatta taraun qabla asyra ayat." Hari kiamat tidak akan tegak kecuali sebelumnya kalian akan melihat 10 tanda. Maka di antara 10 tanda tersebut Nabi SAW menyebutkan ad-dukhan yaitu asap, kemudian ad-dajjal, kemudian ad-dabbah yaitu hewan yang keluar di hari menjelang hari kiamat yang berbicara kepada manusia. Kemudian tulu syams min magribiha terbitnya matahari dari arah barat, wa nuzulu Isa bin Maryam dan turunnya turunnya Nabi Isa alaihissalam, wa Ya'juj wa Ma'juj dan Ya'juj dan Ma'juj, wa salah satu khusufin dan tiga longsor besar-besar longsor yang hebat yaitu gempa kemudian disertai dengan longsor yang hebat khasfun bil masyrik longsor yang besar yang terjadi di daerah timur wa khasfun bil maghrib yang terjadi di daerah barat wa khasfun bi jaziratil arab dan terjadi longsor besar-besaran di daerah Arab, di jazirah Arab. Wa akhiru dzalik dan tanda yang terakhir dari tanda-tanda tersebut narun takhruju minal yaman tatrudun nas ila mahsyarihim api yang keluar dari Yaman dari negeri Yaman kemudian mendorong manusia ke arah tempat mereka dikumpulkan di mahsyar mereka Hadis ini diriwayatkan oleh lima Muslim. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan Inna sa'atala takunu hatta takuna asyru ayat. Bahwasanya hari kiamat tidak akan tegak, tidak akan terjadi kecuali setelah melewati 10 ayat. Rasulullah SAW menyebutkan khosfun bil masyriq, khosfun bil maghrib, khosfun bil jaziratil Arab. Terjadi longsor besar-besaran di daerah timur, di daerah barat, di jazirah Arab, kemudian adanya dukhon asap, adanya dajjal, adanya hewan yang berbicara kepada manusia, adanya Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat dan api yang keluar dari kota Adan Adan di negeri Yaman kemudian mengusir manusia ke tempat perkumpulan mereka. Inilah ya 10 ayat atau sepuluh tanda-tanda besar hari kiamat yang tidak akan terjadi hari kiamat kecuali setelah muncul sepuluh tanda-tanda ini. Kita ulangi ya sepuluh tanda-tanda tersebut yaitu e, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adanya dukhan asap adanya dajjal yang kedua dajjal yang ketiga hewan yang berbicara yang keempat e, matahari yang terbit dari arah barat kemudian yang kelima turunnya Nabi Isa bin Maryam yang keenam Yajuj dan Majuj kemudian yang ke-7, 8 dan 9 adalah tiga gempa atau tiga longsor dan yang ke-10 adalah api yang keluar dari negeri Yaman mengusir manusia ke arah mahsyar mereka. Ini 10 tanda-tanda besar hari kiamat. Sebagian ulama menambah yang ke-11 yaitu munculnya lima Mahdi. Karena adanya Dajjal dan adanya Nabi Isa di zamannya Imam Mahdi. Oleh karenanya mereka menyebutkan di antara tanda-tanda besar hari kiamat adalah munculnya lima Mahdi. Para hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, para ulama khilaf tentang tertib 10 ayat tersebut. Karena Nabi SAW menyebutkan dengan kalimat dan dan dan. Rasulullah SAW tidak mengatakan kemudian kemudian kemudian. Tapi Rasulullah SAW mengatakan dajjal, kemudian hewan, kemudian matahari terbit dari arah barat dan kita kita tahu dalam bahasa Arab namanya wow dan itu tidak menunjukkan tertib. Berbeda kalau Rasulullah SAW mengatakan kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini berarti menunjukkan ada tertib. Dari sini Para ulama berbeda pendapat uh, tentang tertib 10 perkara tersebut. Mana yang duluan dan mana yang terakhir. Karena di sebagian hadis ya seperti uh, hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma dia mengatakan hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadisan lam ansahu ba'du. Aku menghafal suatu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang aku tidak pernah lupakan. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwalal ayati khurujan tulu'u syamsi min maghribiha wa khurujud dabbati 'ala nasi dhuha." Tanda-tanda yang pertama kali muncul, tanda-tanda hari kiamat yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari arah barat dan keluarnya hewan ya di waktu duha. Keluarnya hewan berbicara dengan manusia di waktu duha. Kata Nabi SAW, Ayuhuma makanat qabla sahibatiha fal ukhra ala ithriha qariban. Kata Nabi SAW, dua-duanya ini datang bergandengan. Siapa saja di antara keduanya yang sudah muncul, maka yang satunya akan segera muncul. Di sini Nabi tidak menyebutkan terbit matahari lebih dahulu atau keluarnya hewan terlebih dahulu. Tapi Nabi menyatakan, siapa saja yang keluar di antara kedua ini, maka yang lainnya akan segera mengikuti. Di sini Nabi menyebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr di sini, bahwasanya ayat yang pertama kali muncul dari tanda-tanda besar hari kiamat adalah terbitnya matahari dari arah barat dan munculnya hewan. Namun dalam ayat yang lain disebutkan bahwasanya dalam hadis yang lain disebutkan tanda-tanda yang pertama kali muncul adalah dajjal. Sebagaimana ya uh, dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan awaluha khurujan ad-dajjal. Yang pertama kali muncul dari tanda-tanda besar hari kiamat adalah dajjal. Oleh karenanya di sini para ulama berusaha mengkompromikan di antara dua hadis ini karena hadis pertama mengatakan yang pertama kali muncul dari tanda-tanda besar hari kiamat adalah matahari terbit dari barat, sementara hadis yang lain yang mengatakan yang pertama kali muncul adalah dajjal. Dari sini para ulama menyebutkan seperti al habib Ibnu Hajar dan yang lainnya, maksudnya tanda-tanda yang pertama kali muncul yang berkaitan dengan uh, dengan perubahan alam semesta, artinya akan terjadi perubahan alam semesta, akan tiba hari kiamat. Perubahan e, langit akan dirubah oleh Allah, yaitu tibanya hari kiamat. Kita tahu tatkala tiba hari kiamat maka bumi akan dirubah, langit akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, gunung-gunung akan berterbangan. Maka tanda pertama untuk berkaitan dengan perubahan alam semesta adalah munculnya matahari dari barat. Kalau sudah muncul matahari dari barat berarti akan terjadi perubahan siklus dunia, akan terjadi perubahan berarti akan terjadi perubahan besar-besar. Matahari yang biasanya muncul dari timur, tiba-tiba Allah rubah dari barat. Berarti akan terjadi perubahan dunia. Adapun Dajjal adalah tanda-tanda hari kiamat yang yang maksudnya awal kali muncul adalah keanehan. Keanehan yang terjadi pertama kali yang terjadi di atas muka bumi bukan perubahan alam semesta tapi terjadi di atas muka bumi yaitu adanya Dajjal. Karena Dajjal makhluk yang aneh Dajjal makhluk yang aneh, Yajuj dan Ma'juj juga makhluk yang yang aneh, ya. Ini hal-hal yang yang aneh. Kemudian uh, oleh karenanya tadi mereka uh, para ulama menjamakkan bahwasanya terbitnya matahari dari barat adalah pertanda awal ayat, awal tanda, tanda pertama yang menunjukkan akan terjadi perubahan alam semesta. Adapun Dajjal, munculnya Dajjal menunjukkan tanda adanya perubahan di atas muka bumi yaitu dengan munculnya hal yang aneh-aneh yang semuanya menunjukkan akan sebentar lagi tiba hari kiamat. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan bahwasanya mereka menjamakkan dengan cara yang lain. Mereka mengatakan uh, maksudnya muncul pertama kali Dajjal, kemudian Ya'juj dan Ma'juj, ya. Ini tanda akan menjelang hari kiamat. Awal tanda menjelang hari kiamat. Tetapi kalau sudah munculnya matahari terbit dari barat, itu sebentar lagi akan hari kiamat. Jadi dibagi menjadi dua. Adapun karena Nabi Isa turun, kemudian Dajjal masih ada waktu, masih bertahun-tahun belum muncul hari kiamat. Setelah muncul Dajjal, muncul Nabi Isa, Nabi Isa setelah itu membunuh Dajjal, Nabi Isa masih hidup, ya, menghabiskan sisa umurnya kemudian meninggal dunia. Namun tatkala matahari terbit dari barat, berarti sebentar lagi akan tiba hari kiamat. Jadi sebagian ulama menjamakkan dengan metode yang ketiga, mereka mengatakan munculnya Dajjal dan munculnya Isa bin Maryam, turunnya Isa bin Maryam adalah tanda menjelang hari kiamat, namun belum. Masih ada beberapa tahun lagi. Tapi menjelang. Tapi kalau sudah matahari terbit dari barat, maka akan terjadi hari kiamat dengan segera. Intinya semuanya merupakan tanda-tanda besar hari kiamat yang jika telah terjadi menunjukkan akan uh, tibanya hari kiamat. Para hadirin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kita berusaha untuk mengatur secara tertib tanda-tanda tersebut, maka kita katakan tanda yang pertama adalah munculnya Dajjal. Munculnya Dajjal. Dan Dajjal ini muncul di zamannya Imam Mahdi. Terus tanda yang kedua adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Yang Nabi Isa alaihissalam di antara tugasnya membunuh Dajjal. Kemudian di zaman Nabi Isa ini muncullah Ya'juj dan Ma'juj keluar dari tempat mereka terperangkap keluarlah mereka dengan jumlah yang sangat banyak. Kemudian setelah itu setelah Allah membunuh Ya'juj dan Ma'juj dengan kabilah Ya'juj dan Ma'juj terbunuh oleh Allah Subhanahu wa taala, maka munculnya dukhan yaitu asap yang keluar yang akan mematikan ruh-ruh orang-orang yang beriman. Kemudian setelah itu terbitnya matahari dari barat ke timur. Karena Nabi tadi SAW mengatakan bahwasanya akan muncul bersamaan antara terbit matahari dengan munculnya hewan. Wallahu alam bisawab, yang lebih dahulu adalah terbit matahari. Kenapa? Karena terbit matahari berkaitan kalau sudah terbit matahari tidak ada lagi terima taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha imaniha khaira." Kalau sudah matahari terbit dari barat, maka tidak bermanfaat keimanan seseorang yang sebelumnya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ber, pernah berbuat kebaikan, tidak bermanfaat. Oleh karenanya setelah itu muncul hewan. Hewan yang berbicara bahwasanya kalian tidak beriman. Seandainya kalau hewan muncul dulu, orang akan beriman. Dan masih kesempatan diterima taubat karena matahari belum terbit dari barat. Oleh karenanya urutannya matahari terbit dulu dari barat, setelah itu iman sudah tidak bermanfaat, orang-orang pada beriman semua tatkala itu, namun tidak bermanfaat iman mereka maka muncullah hewan menjelaskan kalian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir muncul api keluar dari negeri Yaman mengusir manusia, mengarahkan manusia ke arah mahsyar mereka. Adapun mengenai uh, terjadinya gempa besar-besaran atau longsor besar-besaran di timur dan di barat dan di jazirah Arab maka tidak disebutkan kapan terjadinya ya secara urutan kita tidak mengetahui Apakah sebelum tanda-tanda ini atau di tengah-tengahnya atau di akhirnya wallahu alam bisawab. Yang jelas secara urutan tadi yang kita sebutkan tadi pertama adalah munculnya dajjal, kemudian yang dajjal ini muncul di zamannya Imam Mahdi, kemudian turun Nabi Isa untuk membunuh dajjal, di zaman Nabi Isa munculnya Yajuj dan Majuj, kemudian Allah mengirimkan burung-burung untuk atau mengirimkan ulat-ulat untuk membunuh mereka, kemudian setelah itu munculnya dukhan, yang dukhan itu mengambil ruh-ruh orang-orang yang beriman, kemudian setelah dukhan maka terbitlah matahari dari barat menuju timur, setelah itu muncullah hewan yang berbicara, setelah itu maka keluarlah api yang besar dari arah Yaman mengusir manusia ke arah padang ke, arah mahsyar mereka. Kita mulai pembahasan kita dari Al-Imam Mahdi ya, yang akan muncul di akhir zaman. Hadis-hadis tentang Al-Imam Mahdi adalah hadis-hadis yang mutawatir dan banyak para ulama yang menyebutkan hadis-hadis tersebut mutawatir karena diriwayatkan dari 26 sahabat. Kita sebutkan kemarin bahwasanya hadis-hadis mutawatir menurut sebagian ulama adalah jika diriwayatkan oleh 10 sahabat. Ternyata hadis-hadis tentang Imam Mahdi diriwayatkan ya sekitar 26 sahabat. Banyak yang meriwayatkan tentang hadis-hadis tentang Imam Mahdi dan yang mengatakan hadis-hadis tersebut mutawatir banyak di antaranya Al-Ajurri ya para ulama yang menyatakan hadis-hadis Mahdi mutawatir di antaranya Barzanji dari ulama Syafi'iyah kemudian Safarini, kemudian Ashaukani, Siddiq Hasan Khan, ya, al Kitani. ini mereka menyatakan bahwasanya hadis-hadis tentang Imam Mahdi adalah hadis-hadis yang mutawatir. Karena ada sebagian kelompok, sebagian orang yang mengingkari adanya Imam Mahdi. Dengan berdalih bahwasanya hadis-hadis tentang Imam Mahdi tidak terdapat dalam sahihain. Tidak terdapat dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Namun ini tidak benar kita akan bantah, kita sebutkan bahwasanya hadis-hadis tentang Imam Mahdi juga termaktub dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kalaupun tidak termaktub dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tetap kita imani karena Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim tidak mempersyaratkan akan mencantumkan seluruh hadis-hadis yang sahih. Tidak. Ya. Disebutkan Imam Imam Imam Al-Bukhari mengatakan, hafiz tu mi'atay alf hadis sahih." Ya, aku menghafal 100 ribu hadis sahih. Tetapi yang dimasukkan dalam kitabnya cuma 7 ribu. Artinya tidak semua hadis sahih harus dimasukkan dalam sahih Bukhari, tidak. Ya. Harus dimas tidak. Oleh karenanya ada hadis-hadis sahih dan banyak diakui oleh para ulama hadis-hadis sahih yang tidak termaksud dalam tidak termaktub dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim namun terdapat dalam Sunan Abi Dawud, dalam Sunan Ibnu Majah, dalam Sunan Nasa'i, dalam uh, dalam misalnya dalam uh, dalam musad Imam Ahmad dalam Mustadrak Al-Hakim dan banyak hadis-hadis sahih yang tidak terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Namun ternyata ada hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ada hadis-hadis yang menunjukkan akan adanya Imam Mahdi. Dan perlu kita mengenal tentang Imam Mahdi ini para hadirin. Kenapa? Karena banyak orang ngaku-ngaku sebagai Imam Mahdi. Banyak di berbagai macam tempat mengaku sebagai Imam Mahdi. Sebelum kita menyebutkan tentang ciri-ciri Al-Imam Mahdi, kita sebutkan tentang hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang menyebutkan tentang Imam Mahdi. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa antum idza nazala bin idza nazala Ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum?" Bagaimana kondisi kalian jika turun Isa bin Maryam kepada kalian dan imam kalian dari kalian? Jadi Isa bin Maryam turun di zamannya Imam Mahdi dan ternyata Alimah Mahdi menyuruh Isa bin Maryam untuk jadi imam tatkala itu sedang sedang melaksanakan salat. Turun Isa bin Maryam, Imam Mahdi menyuruh dia jadi imam tapi Isa bin Maryam tidak mau. Sehingga yang jadi imam tetap tetap Imam Mahdi. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Bagaimana kalian idza nazala Isa bin Maryam? Jika turun Isa bin Maryam, fikum turun kepada kalian wa imamukum minkum dan imam kalian dari kalian." Rasulullah SAW tidak menyebutkan imam ini namanya Imam Mahdi tidak. Tetapi dalam hadis-hadis yang lain dijelaskan dan kita tahu hadis-hadis saling menafsirkan di antara satu dan yang lainnya. Di sini hanya disebutkan akan ada imam kalian yang menjadi imamnya Isa. Isa bin Maryam alaihissalam akan menjadi makmum dari salah seorang dari kalian suatu saat di kemudian hari. Siapakah dia? Tidak disebutkan dalam Sahih Bukhari namanya Imam Mahdi, tetapi dalam hadis-hadis yang lain disebutkan namanya Imam al Mahdi. Kemudian dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fiikum wa imamukum minkum? Sama, ini juga ada lafalnya sama. Bagaimana kalian tatkala turun Isa bin Maryam kepada kalian dan yang menjadi imam dari dari kalian. Dalam riwayat yang lain, kaifa antum idza nazala bin Maryam fikum wa ammakum. Bagaimana kalian jika turun Isa bin Maryam dan yang jadi imam kalian menjadi imam salat dari kalian? Dalam riwayat Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, "Fayanzilu Isa bin Maryam, fayaqulu amiruhum, ta'al salli lana." Turunlah Nabi Isa alaihi salam kepada suatu kaum, maka pimpinan kaum tersebut amiruhum, Rasulullah SAW tidak menyebutkan namanya. Tapi Rasulullah SAW mengatakan pimpinan kaum tersebut mengatakan kepada Nabi Isa, "Ta'al salli lana." Wahai Isa bin Maryam, kemarilah dan jadilah imam bagi kami untuk pimpin salat. Fayaqulu la, maka Isa bin Maryam mengatakan tidak. Inna ba'dakum ala ba'din umara takrimatallahi hadhil ummah. Sungguhnya salah salah satu dari kalian sebagai yang menjadi pemimpin bagi yang lainnya sebagai pemuliaan Allah terhadap umat ini. Oleh karenanya uh, amir di sini adalah Imam Mahdi. Karena Isa bin Maryam tidak turun kecuali di zamannya Imam Mahdi dan ini dalil yang sangat tegas bahwasanya Isa bin Maryam kalaupun dia turun di zamannya Imam Mahdi, dia tidak berhukum dengan hukum Isa. Tidak berhukum dengan hukum Injil, tetapi dia berhukum dengan hukum Al-Qur'an. Bahkan dia menjadi makmum dari salah seorang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Imam Mahdi. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun hadis-hadis yang menyebutkan nama Imam Mahdi secara tegas di luar dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, maka sangat banyak sekali. Tadi kita katakan hadis-hadis tentang Imam Mahdi, hadis-hadisnya mutawatir, mutawatir maknawi diriwayatkan sekitar dari 26 sahabat radhiyallahu taala anhum. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun sifat-sifat Imam Mahdi disebutkan dalam banyak hadis. Di antaranya nama beliau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yuwati'u ismuhu ismi wasmu abihi isma abi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya sama dengan namaku dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Jadi nama Imam jadi namanya Imam Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah namanya sama dengan nama Nabi Muhammad, nama bapaknya juga sama dengan nama bapaknya Nabi Abdullah. Jadi namanya Muhammad bin Abdullah. Kita harus tahu namanya Muhammad bin Abdullah. Jangan sampai ada orang ngaku jadi Imam Mahdi ternyata namanya Paijo bin Paimin. Jangan terima. Namanya harus Muhammad bin Abdullah. Kemudian di antara ciri-ciri Imam Mahdi, dia adalah dari keturunan Ahlul Bait. Dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Ahlus Sunnah menyatakan dia dari keturunan Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sebagian perkataan Ibnu Katsir dan yang lainnya. Al Al-Sunnah wal Jamaah, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir dan banyak ulama menyatakan bahwasanya keturunan Imam Mahdi dari Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, anaknya Fatimah Hasan bin Abi Thalib sampai jadi Imam Mahdi. Jadi dia uh, turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ciri kedua. Ciri ketiga dari ciri ciri fisik disebutkan ajlal jabah, bahwasanya Imam Mahdi uh, di apa namanya di bagian kepala beliau tidak tumbuh rambut, artinya agak agak ada botak ke atas sedikit. Jadi rambut beliau tidak tumbuh seperti di sini, tidak. Tapi apa namanya uh, bagian jidat beliau ini agak naik ke atas. Jadi di sini ada agak botak. Disebut dengan ajla jabah. Ini ciri. Jadi kalau ada ngaku sebagai Imam Mahdi ternyata rambutnya keren di depan sini, <laughs> itu bukan Imam Mahdi. Karena Imam Mahdi tidak demikian. Ya kebanyakan kita rambut tumbuh di sini. Ya, ada sebagian orang Arab yang memang eh, modelnya di atas apa namanya agak-agak botak di atas dan demikianlah Imam Mahdi. Kemudian ciri keempat di antara ciri-ciri Imam Mahdi adalah aknal anf. Hidung beliau mancung. Hidung beliau mancung, kemudian di ujungnya ujungnya ini kecil, tidak tidak besar. Jadi mancung tapi hidungnya apa? Kecil di disebutkan oleh Nabi secara detail aknal anf kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidungnya mancung kemudian depannya tipis. Kemudian mancungnya tidak lurus, ada hadap kata Nabi SAW yaitu agak bengkok sedikit di tengah-tengahnya. Jadi mancungnya bukan begini tapi agak bengkok begini. Ini hidungnya Imam Imam Mahdi. Jadi kalau ada Imam Mahdi ngaku sebagai Imam Mahdi hidungnya pesek jangan percaya. Atau hidungnya mancung tapi mancungnya lurus begini bukan Imam Mahdi karena Imam Mahdi hidungnya mancung tapi agak bengkok di tengah-tengahnya. Hidungnya begini. Kemudian di antara ciri-ciri Imam Mahdi ya, di zaman beliau maka akan terjadi ketentraman yang luar biasa. Tujuh tahun Allah akan berikan ketentraman yang luar biasa, harta berlimpah ruah, sampai tidak ada yang menerima sodako. Mau cari orang menerima sodako nggak ada. Ditawarkan harta, nggak ada yang mau. Sampai di ada seorang yang mau menerima harta, maka dia pergi ke tempat penjaga harta, tatkala dikasih harta dia menyesal. Dia menyesal. Dia bilang, saya orang yang paling tamak di antara umat ini. Karena tidak ada yang mau ditawarin harta. Siapa yang mau harta? Nggak ada yang mau. Tiba-tiba muncul seorang yang mengatakan saya mau, maka dia pun pergi ke tempat penjaga harta, diberikan harta sesukanya, tatkala dia ambil dia menyesal. Setelah dia ambil, dia mau kembalikan nggak mau, dia mau kasih orang nggak ada yang mau terima. Ini munculnya Imam Mahdi. Oleh karenanya, kalau ada orang ngaku saya Imam Mahdi, bayatlah kepada saya. Dan sudah ada orang bayat kepada dia, ternyata masih dalam kondisi miskin. <laughs> ini Imam Mahdi salah muncul, bilang Imam Mahdi salah, zamannya belum belum pas. Zaman zaman Imam Mahdi berkuasa, kok dalam kondisi miskin seperti ini berarti bukan zaman Imam Imam Mahdi, Imam Mahdi bahlul ya. <laughs> Imam Mahdi palsu. Dan betapa banyak Imam Mahdi yang muncul, banyak sekali. Sering kita kita mendapatkan dua fenomena. Fenomena pertama orang muncul ngaku sebagai nabi. Ini muncul bermunculan orang-orang mengaku sebagai nabi. Namun fenomena ini masih ringan. Lebih banyak orang yang ngaku sebagai Imam Mahdi. Di Indonesia ada yang ngaku Imam Mahdi, bahkan di antara orang yang yang tidak tahu bahasa Arab yang yang yang tidak mengerti orang bodoh seperti Lia Aminuddin ya yang pernah mengaku sebagai Imam Mahdi ini tidak ngerti bahasa Arab imam itu laki-laki seakan-akan dia mengaku sebagai laki-laki kan lucu perempuan mengaku sebagai apa laki-laki ini karena tidak tahu ya tahu-tahu ngaku sebagai Imam Mahdi kita bilang Mbak kamu salah Mbak Imam Mahdi laki-laki Mbak jangan mengaku sebagai laki-laki Mbak <laughs> Kalau mengaku istrinya Imam Mahdi yang mungkin, mereka aku sebagai Imam Mahdi, ini keliru. Ini menunjukkan tidak tahu syariat dan tidak tahu bahasa Arab. Kemudian mengaku sebagai Imam Mahdi. Saya juga pernah naik kapal kemudian eh, dikatakan kepada saya kemarin ada Imam Mahdi naik kapal. <laughs> Banyak sering dan pernah terjadi kasus juga di Arab Saudi orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi dan kasus tersebut sangat menakjubkan. Jadi tiba-tiba ada orang yang soleh Kemudian banyak orang yang didatangi oleh syaitan dalam tidurnya dengan waktu yang sama dalam mimpi dikatakan si fulan Imam Mahdi. Subhanallah. Jadi ada beberapa orang-orang soleh didatangi oleh syaitan pada waktu itu. Dan semuanya mimpi mereka sepakat bahwasanya si fulan Imam Mahdi. Sampai akhirnya mereka menguasai uh, eh, Masjid Haram. Kemudian eh, kasusnya panjang akhirnya terjadi apa namanya peperangan dan akhirnya Imam Mahdi mati. Imam Mahdi akhirnya apa? Terbunuh. Kalau dia Imam Mahdi dia tidak akan terbunuh. Kalau di Imam Mahdi dia tidak akan terbunuh. Artinya apa? Syaitan menggelincirkan orang-orang soleh tersebut dengan mengarahkan bahwasanya si fulan Imam Mahdi bahkan orang-orang pada mimpi semua si fulan Imam Mahdi ternyata bu bukan. Dan ini pernah terjadi kasusnya di Masjid Haram. Oleh karena para hadirin rahmati wa subhanahu wa taala kita berusaha mengenal sifat-sifat Imam Mahdi agar kita tidak terpedaya kalau ada yang ngaku sebagai Imam Mahdi, kapan munculnya, bagaimana sifat-sifatnya. Sebagian orang-orang mengingkari adanya Imam Mahdi dengan mengatakan tadi pertama hadis-hadisnya tidak terdapat dalam sahihain dan sudah kita bantah. Ada dalam sahihain dan hadis-hadisnya mutawatir. Yang kedua mereka mengatakan bahwasanya Imam Mahdi adanya adalah khurafatnya orang-orang yang sesat ya. Seperti kita tahu bahwasanya ada kelompok sesat yang meyakini bahwasanya Imam Mahdi mereka sedang bersembunyi di sebuah goa ya sejak tahun 200 sekian Hijriah. Nanti kalau keluar menjadi Imam Mahdi, dan ini adalah kedustaan dan kekonyolan. Dan ini dibantah oleh para ulama seperti Hafiz Ibn Kathir. Dia mengatakan ini kebodohan. Ini kebodohan meyakini Imam Mahdi sudah ada sejak tahun 200 sekian Hijriah dan belum muncul-muncul sampai sekarang. Dan perbedaan Imam Mahdi kita dengan Imam Mahdi mereka, saya rasa para hadirin mengerti dengan kelompok sesat yang saya maksudkan. Yaitu kelompok sesat yang suka mengkafir-kafirkan para sahabat. Kelompok sesat yang suka e, menyatakan Al-Quran tidak otentik lagi, sudah berubah. Kasus yang terjadi di di Madura, di Sampang, maksud saya kelompok tersebut. Ya. Mereka meyakini Imam Mahdi mereka akan muncul. Imam Mahdi mereka lain dengan Imam Mahdi kita. Dari banyak sisi perbedaannya. Pertama, Imam Mahdi mereka namanya Muhammad bin Hasan al-Askar. Jadi mereka meyakini ada 12 imam. Imam harus 12. Makanya dikatakan dengan kelompok imamiyah karena memiliki imam 12. Imam yang terakhir Imam yang ke-11 namanya Muhammad uh, apa namanya uh, Hasan Al-Askar. Imam yang ke-11 ini disebutkan dalam sebagian sejarah dia tidak punya anak. Padahal mereka meyakini imam harus 12. Kalau tidak punya anak berarti imam cuma 11. Kalau imam cuma 11 berarti hancurlah agama mereka. Maka mereka harus membuat khurafat bahwasanya ada imam yang ke-12. Saya ulangi, ini pembahasan tentang masalah akidah. Mereka ini kelompok sesat ini meyakini imam harus 12. Harus berapa? 12 karena hadis-hadis menyebutkan 12, bilangan 12. Ternyata kenyataan yang terjadi setelah turun temurun imam mereka cuma 11. Imam yang sebelas namanya Hasan Al-Askar tidak punya anak, tidak punya keturunan. Sehingga kalau ternyata tidak punya keturunan hancurlah agama mereka. Dari sini mereka membuat khurafat ada imam yang ke-12. Kalau ditanya mana imamnya, sembunyi. Sembunyi sejak kapan? Tatkala umur lima tahun, sembunyi masuk di goa, Sampai sekarang belum keluar-keluar. Sudah tahun berapa sekarang? 1400 Hijriah. Berarti sudah 1200 tahun dia sembunyi. Ya. Nanti kalau keluar diyakini sebagai Imam Mahdi. Antara Imam Mahdi kita dengan Imam Mahdi mereka banyak perbedaan. Oleh karenanya sebagian orang yang mengingkari ada Imam Mahdi mereka mengatakan Imam Mahdi tidak ada. Jangan kita ikut-ikut dengan khurafatnya orang-orang kelompok sesat tersebut. Kita mengatakan kita tidak khurafat seperti mereka imam-imam Imam Mahdi mereka memang khurafat, tidak sama dengan Imam Mahdi kita. Pertama, Imam Mahdi mereka di, dibangun di atas hadis-hadis palsu. Adapun Imam Mahdi kita dibangun di atas hadis-hadis yang sahih yang mutawatir. Yang kedua, im, namanya berbeda. Imam Mahdi kita namanya Muhammad bin Abdullah sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Mahdi mereka namanya lain. Muhammad bin Hasan, berbeda. Kita Muhammad bin Abdullah berbeda Imam Mahdinya. Kemudian yang ketiga, Imam Mahdi kita dari keturunan Al Hasan. Imam Mahdi mereka dari keturunan Al Hussein. Kemudian yang perkara berikutnya di antaranya di antara perbedaannya uh, Imam Mahdi kita ya disebutkan dalam satu hadis Allah mengatakan yuslihullahu yuslihuhullahu fi lailah Allah memperbaiki Imam Mahdi ini menjadikan dia saleh dalam satu malam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan ini dari bahwasanya Imam Mahdi sebelumnya dia orang baik namun dia tidak tiba-tiba tidak jadi sempurna kesalehannya Allah berubah dia sebelum jadi dia sebelum dia menjadi Imam Mahdi tiba-tiba dia menjadi orang yang sangat soleh. Sebelumnya dia orang-orang yang soleh juga namun tidak sebagaimana sempurna solehnya. Karena Nabi mengatakan yuslihuhullah filailah. Allah membuat dia soleh dalam waktu satu malam. Dan ini pendapat Al-Hafiz Ibnu rahimahullah. Adapun mereka, mereka mengatakan imam mereka maksum tidak mungkin salah. Dari ini sudah kita bantah bahwasanya tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau karena kalau ada seorang yang maksum selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka derajatnya sama dengan Nabi. Kalau ada orang yang maksum selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka derajatnya sama dengan Nabi. Karena apa sih definisi orang yang maksum? Orang yang maksum itu perkataannya jadi dalil dan perbuatannya jadi dalil. Oleh karenanya mereka punya buku-buku hadis dari imam-imam mereka. Selain dari hadis-hadis yang kita miliki. Hadis-hadis bukan cuma riwayat Nabi, tapi hadis-hadis dari riwayat para imam. Oleh karenanya kita mengatakan Berbeda antara imam kita dengan imam mereka karena imam kita tidak maksum. Yang maksum cuma siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Imam Mahdi tidak. Imam mereka maksum. Kemudian di antara perkara yang membedakan disebutkan bahwasanya imam mereka kalau keluar maka dia akan menghancurkan Masjid Nabawi. Dan dia akan menghancurkan Masjid Haram dan ini sudah saya tulis dalam buku saya yang berjudul 33 banyolan akidah mereka. 33 banyolan akidah mereka dan sudah terbit ya beberapa waktu yang lalu. Saya sebutkan tentang ciri-ciri imam mereka dari buku-buku mereka langsung. Bahkan saya scan langsung dari buku-buku mereka. Di antaranya imam mereka, imam yang sangar dan sadis. Di antara kesadisan imam mereka kalau keluar, dia akan menghancurkan Masjid Haram, meratakannya dengan tanah. Dia akan menghancurkan Masjid ha Masjid Nabawi, diratakan dengan tanah. Di antara tugas dia kalau dia dibangkitkan atau dia keluar dari gua persembunyian tersebut, dari tempat persembunyiannya, maka dia akan membunuh orang-orang Arab dia akan membunuh orang-orang Arab. Jengkel sama orang-orang Arab, tidak tahu apa sebabnya. Ya. Dia membunuh orang-orang Arab. Kemudian di antara sifat-sifatnya, dia akan menegakkan hukum had. Jadi beberapa sahabat akan dibangkitkan oleh dia sebelum hari kiamat. Di antaranya Abu Bakar dan Umar dan Aisyah akan dibangkitkan kemudian disiksa oleh imam ini. Ditegakkan hukum had. Waktu ada yang bertanya, wahai imam, kenapa zaman Rasulullah SAW Aisyah radhiyallahu taala anha tidak ditegakkan hukum had? Kenapa kau yang harus menegakkan? Kenapa engkau yang harus menegakkan sementara di zaman Nabi SAW, Nabi tidak menegakkan hukum had kepada Aisyah. Kata imam ini, sungguhnya Rasulullah SAW diutus karena rahmat bagi alamin, adapun saya diutus sebagai siksaan bagi mereka. Jadi Nabi kenapa tidak menegakkan hukum had karena dan ini khurafat tidak benar. Nabi mengatakan, "Lau anna Fatimah binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saraqat laqata'tu yadaha." Kalau putriku Fatimah mencuri, saya akan potong tangannya. Rasulullah SAW tidak meninggalkan meskipun keturunannya atau istrinya yang melakukan kesalahan dia akan ditegakkan hukum had. Kenapa di zaman Nabi Aisyah tidak ditegakkan hukum had kemudian sebelum hari kiamat imam ini datang membangkitkan Aisyah kemudian untuk melampiaskan kemarahannya maka Aisyah di, di dicambuk oleh imam imam tersebut. Kemudian di antara kehebatan imam ini, imam ini kalau keluar dia sangat kuat. Pohon-pohon bisa dia tumbangkan. Gunung bisa dia hancurkan. Luar biasa. Kita katakan kalau dia sakti, kenapa dia tidak keluar sekarang? Apa yang perlu dia takutkan? Karena seluruh buku-buku mereka, dan saya nukil buku-buku mereka sepakat, Imam Mahdi tersebut tidak keluar karena takut dibunuh. Karena takut dibunuh. Kenapa dia harus takut? Dia pertama dia sakti, sekarang sudah ada negara-negara yang mendukung dia. Kenapa dia masih takut? Oleh karenanya, tentang bersembunyi Imam Mahdi sudah 1200 tahun sampai sekarang ini khurafat. Ya. Khurafat yang tidak benar. Hanya orang-orang bodoh yang beriman dengan hal ini. Adapun Imam Mahdi kita tidak seperti Imam Mahdi mereka. Kita lanjutkan eh, tanda-tanda e, hari kiamat berikutnya setelah muncul Imam Mahdi, maka muncullah Dajjal. Sebelum turun Isa bin Maryam muncullah apa? Dajjal. Dan Dajjal juga diriwayatkan dalam hadis-hadis yang mutawatir adanya Dajjal ini. Dan Dajjal di antara kehebatannya dia mengaku memiliki kemampuan rububiyah dan Allah berikan kemampuan rububiyah terhadap Dajjal. Kesaktian yang luar biasa. Di antaranya dia bisa menurunkan hujan, dia bisa menumbuhkan pohon seketika itu dari tanah yang tandus, dia bisa menghidupkan orang yang mati, dia, dia bisa mengeluarkan harta karun atau harta-harta dari tanah dia keluarkan. Ya. Semua orang banyak orang yang beriman kepada Dajjal. Dan Rasulullah SAW menyebutkan tentang sifat-sifat Dajjal tersebut. Di antara sifat-sifat yang Rasulullah SAW sebutkan tentang Dajjal, ada dia adalah rojulun jasim, tubuhnya besar, tubuhnya besar. Kemudian ahmar, kulitnya uh, tidak tidak coklat tapi agak warna putih. Berbeda dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam kata Rasulullah adim, yaitu tubuhnya berwarna sawah matang. Ah, eh, Nabi Isa tidak apa? Tidak hitam, tetapi sawah matang. Berbeda dengan Dajjal. Dajjal agak apa? Agak putih kulit tubuhnya. Oleh karenanya kita kenal ada dua Al-Masih. Al-Masih Isa bin Maryam dan Al-Masih Dajjal. Al-Masih bahasa Arab diambil dari kalimat mengusap. Al-Masih Dajjal, Al-Masih wazan fa'il bisa bermakna fa'il bisa bermakna maf'ul. Kalau untuk Nabi Isa Al-Masih artinya Al-Masih, Al-Fa'il, artinya yang mengusap. Karena Nabi Isa AS mengusap orang yang buta bisa melihat, mengusap orang yang kena penyakit lepra bisa sembuh. Maka disebut dengan Isa Al-Masih yang mengusap untuk mengobati orang-orang yang sakit. Adapun Dajjal disebut Al-Masih karena dia mamsuh maf'ul. Mamsuhu al-ain al-yumna kata Nabi sallallahu alaihi Dajjal mata kanannya terhapus, tidak ada mata kanannya. Akan kita sebutkan di antara ciri-ciri Dajjal. Di antaranya Ja'dur Ras, rambutnya keriting. Dajjal ini rambutnya apa? Keriting. Kemudian Syab, masih muda. Dajjal ini orang lihat dia masih muda, bukan tua. Qasir Afhaj. Ya bahwasanya Dajjal ini disebutkan Afhaj di antara tafsiran Afhaj yaitu kakinya uh, agak cacat, agak kayak seperti kaki O. Jadi antara dua pahanya terbuka atau dua betisnya terbuka. Tidak tidak bukan X tapi apa? Kaki O. Jadi ada cacat di kakinya. Mamsuhul ainil yumna kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mata kanannya terhapus. Wa ain laysat bina'iha binati'ah wala hajra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mata tersebut tidak muncul dan juga tidak cekung. Jadi mata Dajjal yang kanan dia rata. Rata, tidak muncul seperti mata kita dan tidak cekung ke dalam. Matanya buta. Awarul ainul yumna, matanya buta kanan dan mata buta tersebut benar-benar seperti kosong. Tidak muncul dan juga tidak apa? Tidak cekung ke dalam, tapi rata. Karena enabun tafi'ah. Kata Nabi SAW dia seperti uh, inab, seperti anggur yang kering. Anggur yang kering yang airnya hilang seperti apa? Seperti rusak. Jadi tidak tidak muncul, tidak kembung dan tidak juga mencekung, tapi dia rata. Ajlal jabah. Demikian juga disebutkan dalam riwayat bahwasanya seperti Imam Mahdi apanya rambutnya di sini ada agak botak di bagian jidatnya. Aridun nahar, dadanya lebar. Wa ainuhul yusra dan adapun mata kirinya ada kulit tebal di mata kirinya. Jadi Dajjal ini dia cacat. Kakinya cacat, kemudian mata kanannya tidak melihat dan mata kirinya bisa melihat tetapi ada seperti lapisan kulit tebal yang akan seakan-akan menutupi matanya. Maktubun baina ainaihi kafir dan ter tertulis di jidatnya di antara kedua matanya kafara sebagaimana penafsiran para ulama di antaranya uh, Al-Imam Nawawi rahimahullah dia mengatakan termaktub secara zahir kafara dan semua orang muslim orang beriman bisa baca tulisan itu baik yang bisa orang beriman tersebut bisa baca atau tidak bisa baca dia akan bisa baca tulisan tersebut kafara Allah berikan dia kemampuan untuk tahu ada tulisan kafir di di jidatnya dajjal inilah di antara sifat-sifat Dajjal. Para hadirin rahmati oleh Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan hadis yang panjang tentang Dajjal. Ani Nawas bin Sam'an berkata, Zakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dajjal zata godatin." Suatu pagi, suatu hari Rasulullah SAW menyebutkan tentang Dajjal. Fa khafadha fihi wa rafa'a hatta dhanannahu fi ta'ifatin nakhli. Dia mengatakan Rasulullah SAW menyebut tentang Dajjal, Rasulullah SAW angkat suaranya, kemudian Rasulullah SAW rendahkan suaranya. Rasulullah SAW sedang cerita tentang Dajjal. Saking semangatnya Nabi menceritakan tentang Dajjal, sampai-sampai kami menyangka Dajjal sudah muncul dekat kami. Karena Rasulullah SAW semangat menyebutkan tentang Dajjal. Tatkala kami menuju Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bertanya kepada kami, Masya'nukum, Nukum, ada apa dengan kalian? Kami berkata, "Wahai Rasulullah, engkau menyebutkan tentang tentang Dajjal, engkau rendahkan suaramu, engkau angkat suaramu sampai kami menyangka Dajjal tersebut sudah dekat dengan kami." Kata Nabi SAW, alaihi Dajjal akhwafani alaikum. In yakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu." Saya tidak mengkhawatirkan Dajjal kalau muncul kepada kalian, saya tidak khawatir. Selama saya ada, saya akan lawan Dajjal, kata Nabi SAW. Tapi Dajjal tidak muncul sekarang. Ya. Rasulullah hanya menjelaskan tentang Dajjal. Rasulullah para sahabat khawatir kata Rasulullah SAW, saya tidak khawatir Dajjal muncul kepada kalian karena kalau saya ada, saya akan melawan dia. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ciri-cirinya. Dia syaf seorang pemuda, kemudian rambutnya keriting, matanya tadi seperti yang kita sebutkan. Bahkan Nabi mengatakan, Ka'ani ushabihuhu bi Abdul Uzza bin Qutun. Dia itu mirip dengan Abdul Uzza bin Qutun. Dengan salah seorang sahabat, namanya siapa? Atau ada seorang namanya siapa? Abdul Uzza bin Qutun. Dalam riwayat Ahmad, namun riwayatnya lemah. Tatkala Nabi mengatakan Dajjal mirip dengan si fulan ini, si fulan ini mengatakannya Rasulullah, apakah saya akan mendapatkan kemudaratan kalau saya mirip dengan Dajjal? Kata Rasulullah tidak. <laughs> Hanya sekedar mirip tapi tidak ada kemudaratan. Tapi riwayat ini sebagian ulama mengatakan riwayatnya lemah. Tapi Rasulullah SAW mengatakan Dajjal seperti si fulan. Abdul Uzza bin Khutun. Faman adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatiha surat al-kahfi. Barang siapa di antara kalian menemu dengan, bertemu dengan Dajjal, maka bacalah awal-awal dari surat Al-Kahfi. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya para sahabat bertanya, "Wa ma labthuhu fil ard?" Berapa lama dia di atas muka bumi wahai Rasulullah Dajjal ini? Kata Rasulullah SAW, "Arbauna yauman." 40 hari dia berada di atas muka bumi. Yaumun kasana wa yaumun kasyahrin wa yaumun kajum'ah wa sairu ayami ka ayamikum. Ada satu hari di antara 40 hari tersebut, satu hari yang seperti setahun. Benar-benar setahun. Jadi matahari terbit dan matahari tenggelam bukan 24 jam, tapi 365 hari. Ada satu hari yang seperti satu bulan, seperti 30 hari. Ada satu hari seperti satu Jumat, yaitu satu pekan. Adapun sisa-sisa harinya sama seperti hari-hari kalian. Jadi Dajjal ini meskipun dia 40 hari di atas muka bumi, namun totalnya dia bukan 40 hari, totalnya dia setahun, sebulan plus seminggu plus sebulan. Jadi sekitar satu tahun dua bulan seminggu. Kira-kira seperti itu. Lamanya. Oleh karenanya dia berkeliling di atas muka bumi ini. Kata Nabi SAW, Laisa min baladin illa sayatuhu dajjal illa makawal Madinah. Tidak ada satu tempat pun di atas muka bumi ini kecuali akan diinjak oleh Dajjal, akan dihampiri oleh Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Kenapa? Karena di Madinah ada malaikat-malaikat yang menjaga. Di seluruh lorong kota Madinah ada malaikat. Dajjal tidak bisa masuk. Dijaga oleh para malaikat. Tetapi seluruh tempat akan datangi Dajjal. Termasuk di Jakarta. <laughs> termasuk di Yogyakarta didatangi oleh Dajjal di Irian Jaya semuanya didatangi Dajjal karena dia punya waktu yang cukup lama ya satu tahun dua bulan dan dia bergerak dengan cepat para sahabat waktu dikatakan oleh Nabi ini sahih riwayat Imam Muslim ya. Nah, hadis riwayat Imam Muslim. Para sahabat bertanya tentang satu tahun yang seperti satu hari tadi. Kata para sahabat, Ya Rasulullah, fadhalika al-yawm alladhi kasana. Atakfina fihi salatu yaumin? Ya Rasulullah, itu satu hari yang jaraknya seperti setahun itu ya Rasulullah. Cukup enggak kita salat lima kali saja? Kata Rasulullah SAW, la, tidak cukup. Ukdurulahu qadrahu. Akan tadi perkira-kirakan. Setiap 24 jam lima waktu. Jadi, bukan setelah setahun penuh cuma lima waktu. Karena matahari terbenam dan matahari terbit cuma berapa? biasanya 24 jam sekarang berubah menjadi 365 hari waktunya. Berapa jam? Entah berapa ribu jam. Oleh karena kata Nabi SAW, Uqdurulahu qadrahu, perkira-kirakan. Setiap 24 jam, lima kali so, sholat. Kemudian para sahabat bertanya lagi, Wa ma fil ard, wahai Nabi Alaihi Wasallam, bagaimana cepatnya Dajjal berjalan di atas muka bumi? Kata Nabi Alaihi Wasallam, Kal goisi istadbarat hurrih, seperti angin. Air yang diterpa, ditiup oleh angin. Bagaimana hujan yang ditiup dengan angin? Sangat apa? Sangat cepat. Bergeraknya Dajjal sangat cepat. Fayati alal qaumi fayad'uuhum fayu'minuna bihi. Dajjal mendatangi suatu kaum, kemudian dia menyuruh kaum tersebut untuk beriman kepada dia, maka kaum tersebut beriman kepadanya. Wa yastajibuna lahu dan mereka tunduk kepada Dajjal. Fayamuru samaa'a fatumtir. Dia perintahkan langit untuk turunkan hujan, maka langit pun menurunkan air hujan. Wal ardo fatumbit. Dia perintahkan bumi yang gersang untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan tersebut fataruhu alaihim hatuhum atwalu ma kanat dhurran wa asbaqahu dhuru'an wa amaddahu kemudian kalau dajjal datang ke suatu kampung tiba-tiba hewan-hewan mereka yang mereka ternak tatkala balik menjadi lebih segar susunya menjadi lebih banyak kemudian perutnya menjadi lebih kenyang tubuhnya menjadi lebih gemuk seakan-akan dajjal bawa keberkahan sehingga banyak orang yang beriman kepada dajjal tatkala itu yamurru bil kharibah fayakulu laha ukhruji akhriji kunuzaki dia melewati suatu tempat yang hancur maka dia bilang wahid kepada tanah tersebut tanah yang hancur tersebut keluarkanlah hartamu maka keluarlah harta dari tanah tersebut fatattabi'u kunuzuha asibi an-nahli maka dajjal berjalan diikuti oleh harta-harta tersebut ini membuat membuat orang terfitnah dengan dajjal ini kenapa dia mengaku sebagai Tuhan dan siapa yang tidak percaya seperti itu tatkala itu dia mengatur alam semesta. Kemudian dia membangkitkan seorang pemuda yang masih muda kata Nabi SAW Fayadribuhu bi fayadribuhu bisayf fayaqta'uhu jizlatain ramyatal ghard. Maka dia pun membelah pemuda tersebut menjadi dua bagian, terpentar, terlepas dengan jarak yang yang jauh. Tsumma yad'uhu fayuqbil wa yatahallal. Kemudian setelah dia belah kedua orang orang tadi pemuda tadi kemudian dipanggil bergabung lagi orang tadi kemudian apa dengan dengan ceria orang tersebut dalam keadaan tertawa orang tersebut dalam riwayat disebutkan orang yang dibelah oleh dajjal ini adalah seorang pemuda yang beriman kemudian dajjal di hadapan para pengikutnya dajjal mengatakan wahai fulan kalau saya bunuh kamu dan saya bisa sambung kamu apa kau beriman kepada saya maka kemudian dajjal membelah orang tersebut kemudian dihidupkan lagi. Maka tatkala dihidupkan lagi pemuda tadi, pemuda tadi mengatakan, saya semakin beriman, kau adalah Dajjal. Karena Nabi telah menyebutkan ciri-cirimu. Bukannya dia beriman kepada Dajjal, tapi dia beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Dajjal ingin bunuh dia lagi, namun tidak mampu. Namun tidak tidak mampu. Setelah itu turunlah Nabi Isa Alaihissalam di zaman Dajjal lagi congkak-congkaknya tidak ada yang bisa melawan dia. Maka turunlah Nabi Isa Alaihissalam. Kemudian Nabi Isa Alaihissalam disebutkan idza ta'ta'a ra'sahu qatar Rasulullah Nabi Isa turun kemudian tatkala dia menundukkan kepalanya maka keluarlah cairan apa namanya mengalirkan air dari rambutnya Wa idza rafa'u tahduru minhu juman kalulu kalau dia mengangkat kepalanya maka keluarlah seperti permata dari dari rambutnya Fala yahillu likafirin yajidu rihahu nafsuhu illa mata Nabi Isa bernapas kalau ada yang mencium ya dari nafas Nabi Isa dari orang-orang kafir maka dia akan meninggal. Maka di, Isa pun mengajar Dajjal kemudian sampailah di Babilut di situ Nabi Isa alaihissalam membawa hirbah. Hirbah semacam tombak. Setiap Dajjal ketemu dengan Nabi Isa dia meleleh tubuhnya maka dia pun semakin jauh lari. Setiap ketemu Nabi Isa dia meleleh tubuhnya Dajjal tersebut. Sampai akhirnya kata Nabi SAW, seandainya Nabi Isa membiarkan Dajjal melihat dia, maka dia akan meleleh mati. Tetapi Nabi Isa melemparkan tombaknya agar orang-orang tahu bahwasanya Dajjal meninggal karena dia. Maka terkenalah tombak tersebut kepada Dajjal, maka Dajjal pun tewas oleh Nabi Isa alaihissalam. Al-Masih al-Haq, Masih yang benar mengalahkan Masihud Dalalah, membunuh, membunuh, membunuh Dajjal. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang Dajjal merupakan fitnah. Akan tapi di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah masih menunjukkan bahwasanya Dajjal ya tidak pantas untuk menjadi Tuhan. Oleh karenanya Allah menunjukkan tulisan kafir di keningnya. Setiap orang mukmin bisa membaca dan tahu ini dajjal. Kemudian di antaranya bukti dia bukan Tuhan. Dia matanya buta dan kakinya cacat. Rambutnya keriting keribo. Kalau dia Tuhan, dia akan berpenampilan dengan penampilan yang indah. Bukan dengan mata yang cacat, kaki yang cacat, rambut keribo. Ya, Oleh karenanya dia bukanlah Tuhan. Dari sini kita tahu bahwasanya Dajjal belum muncul sampai sekarang. Adapun yang dikatakan oleh sebagian orang sampai ditulis sebuah buku di diterbitkan di Solo kalau tidak salah tentang Saibaba. Saibaba yang muncul di India dikatakan Dajjal ini khurafat. Banyak orang yang percaya. Akhirnya Saibaba pun tewas. Kalau dia Dajjal dia tidak akan tewas. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, para salaf para sahabat khilaf tentang siapa Dajjal ini. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang namanya Ibnu Sayyid atau Ibnu Sa'id. Dia adalah dari keturunan Yahudi, kemudian dia masuk Islam. Ibnu Sayyid ini disangka oleh sebagian sahabat seperti Ibnu Umar, kemudian juga Jabir bin Abdullah. Ibnu Umar bersumpah dia adalah Dajjal. Kenapa Ibnu Sayyid ini mirip-mirip dengan Dajjal? Mirip-mirip dengan dengan Dajjal. Disebutkan bahwasanya dalam Eh, hadis tatkala Rasulullah SAW dikabarkan oleh Allah akan adanya dajjal. Tetapi Rasulullah SAW tidak dikabarkan Ibnu Sayyid dajjal atau bukan. Sampai kemudian timbul desa desus bahwasanya dia dajjal maka Rasulullah SAW mendatangi Ibnu Sayyid. Karena setiap nabi dikabarkan akan akan muncul dajjal. Tetapi nabi tidak dikabarkan oleh Allah ini dajjal atau bukan. Maka tatkala muncul Ibnu Sayyid dan dia masih kecil dan dia sakti. Dia suka praktek dukun, bisa ini bisa anu. Maka Nabi SAW mendatangi Ibnu Sayyid sebagian dalam hadis Ibnu Umar. Maka Rasulullah SAW bersama para sahabat mendapati Ibnu Sayyab sedang bermain-main. Dia masih kecil. Dan dia sebentar lagi akan dewasa. Jadi umurnya mungkin sudah belasan tapi belum dewasa. Falam yash'ur hatta dharaban Nabi SAW biyadihi. Dan dia tidak sadar tiba-tiba didatangi oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi menepuk dia dengan tangannya. Nabi berkata, Atas syahadu anni Rasulullah wahai Ibnu Sayyab. Apakah kau bersaksi saya adalah Rasulullah SAW? alaihi wasallam? Fanadhara ilaihi Ibnu Sayyad, Ibnu Sayyad pun memandang kepada Nabi dan dia berkata, "Asyhadu annaka rasulul ummiyin." Saya bersaksi kau adalah rasulnya orang Arab. <laughs> Bukan rasulnya Allah, tapi rasulnya apa? Orang Arab. Faqala Ibnu Sayyad li Nabi. Kemudian Ibnu Sayyad berkata kepada Nabi balik, "Atasyhadu anni Rasulullah?" Wahai Muhammad, kau bersaksi saya Rasulullah? Gantian ya. Kata Rasulullah SAW, farafadahu, Rasulullah SAW tidak mau menjawab. Rasulullah mengatakan, aman tu billahi wa bi rusulihi. Aku beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Faqala lahu ma Kata Nabi, apa yang kau lihat wahai Ibnu Sayyad? Ya'tini sadiqun wa kadhib. Dia mengatakan Ibnu Sayyad mengatakan datang kepadaku seorang jujur dan seorang pendusta. Seakan-akan dia menuduh Nabi pendusta. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam khalata Rancu pikiranmu wahai Ibnu Sayyad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini khaba'tu laka khabi'an. Aku sedang menyembunyikan sesuatu dalam dadaku. Apa yang saya sembunyikan wahai Ibnu Sayyad? Ibnu Sayyid mengatakan aduh, aduh. Kau sedang membaca duh, duh. Kata Rasulullah SAW, ikhsa falan tak dua kodrak. Hinalah engkau, kau tidak akan bisa melampaui kemampuanmu. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membaca surat Ad-Dukhan. Jadi Ibnu Said ini dukun. Hampir-hampir dia bisa mendebak isi hati siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bantuan-bantuan syaitan, Namun demikian syaitan selalu salah persepsi. Ya. Nabi baca Dukhan hampir mirip, tinggal khan kurang tambah alif nun. Ibnu Said katakan duh, duh, duh keliru. Yang benar apa? ad-dukhan. Intinya dia dukun. Dalam riwayat Rasulullah SAW mengatakan, mataro apa yang kau lihat Ibnu Sayyad? Aku melihat arsh di atas air. Mengatakan saya melihat arsnya Allah di atas air. Kata Nabi SAW, itu bukan arsnya Allah, itu arsnya iblis di atas lautan. Yang kau lihat bukan arsnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Sayyad ini disangka oleh sebagian sahabat adalah dajjal. Namun sebagian ulama mengatakan dia bukan dajjal. Kenapa Kapni Ibnu Sayyid akhirnya masuk Islam? Kemudian Ibnu Sayyid juga berhaji atau berumrah. Dan Ibnu Sayyid juga punya anak, namanya dia Abdullah Ibnu Sayyid. Dia Yahudi tapi dia masuk Islam. Kemudian dia punya anak namanya Umarah atau Ammarah, yang merupakan tabi'in, orang soleh, perawi hadis. Anaknya siapa Ibnu? Ibnu Sayyid. Oleh karenanya satu saat, satu hari Abu Said Al-Khudri pernah berhaji atau berumrah bersama Ibnu Sayyid. Kita tahu Abu Sa'id Al-Khudri Al -Khudri adalah min sighari sahaba. Ketemu Nabi dan umurnya masih kecil sehingga waktu Nabi meninggal dunia dia masih masih hidup dalam waktu yang lama. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Kharajna hujajan au umaran wa ma'ana Ibnu Sa'id." Suatu saat kami keluar berhaji atau berumrah dan bersama kami Ibnu Sayyad. Fanazalna manzilan, maka kami beristirahat di suatu tempat. Fatafarraqan nas, orang-orang berpisah ada yang istirahat di sana, ada yang di bawah pohon, masing-masing bawa tempatnya sendiri-sendiri, tidak bergabung. Orang-orang pada berpisah. Wa baqitu ana wa kata Abu Sa'id Al-Khudri, masalahnya Ibnu Sayyid sama saya bareng. <laughs> yang lain berpisah-pisah, dia sama saya bareng, istirahat bersama. Fastauhashtu minhu wahsyatan syadidatan. Saya jadi nggak enak sama dia ini. Jangan-jangan dia ini apa? Dajjal. Karena sebagian sahabat menyangka dia apa? Dajjal. Maka saya merasakan tidak enak sama sekali karena begitu banyak pembicaraan manusia tentang dia. Wajah bimatai, maka dia datang mendekati saya, dia bawa barang-barangnya untuk tidur sama saya. <laughs> Untuk apa? Barang sama saya. ahuma amatai, dia gabungkan barang-barang dia dengan barang-barang saya. Wah, repot kalau begini, berarti jadi teman apa? Teman ngobrol. <laughs> Sementara mungkin saja dia dajjal. Fakultu, maka Abu Sayyid cari alasan supaya dia pergi. Abu Sa'id Ukhir radhiyallahu anhu mengatakan, "Innal har syadid." Hari ini panasnya parah. Falau wada'tahu tahta tilka syajarah. Kenapa kau tidak taruh barangmu di bawah pohon sana? <laughs> Maksudnya apa supaya dia apa? Dia pergi nggak tidur sama dia. Fafa'ala, maka dia pun pergi, dia pindah, dia bawa barangnya pindah ke bawah pohon yang lain. Kemudian dia membawa minuman kepada Abu Said, dia mengatakan, "Ishrab Abu Said." Ini minuman, minumlah. Susu dibawa kepada Abu Said. Fakultu innal harir syadid wal laban har. Ini sedang panas dan susu juga panas, tidak enak saya minum susu. Sebenarnya Abu Said ingin minum susu, cuma dia tidak mau kalau terima dari siapa Dajjal ini. <laughs> Jangan-jangan dia Dajjal minum susu dari Dajjal. <laughs> Maka Abu Said cari alasan, dia mengatakan apa? Radhiyallahu anhu dia mengatakan, ini hawa sudah panas, saya tidak mau minum lagi susu yang masih hangat. para hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Jadi Ibnu Sayyad dia membawakan air susu kepada susu kambing dibawakan kepada Abu Sa'id Al-Khudri untuk diminum. Namun Abu Sa'id Al-Khudri tidak mau dengan alasan bahwasanya cuaca panas dan saya tidak ingin minum yang hangat-hangat atau yang panas-panas. Eh, kata Abu Sa'id Al-Khudri, saya sebenarnya tidak ingin minum dari tangannya, dia cuma cari alasan. Kemudian uh, maka Ibnu Sayyid berkata, "Wahai Abu Said, sungguh aku telah beringin berkeinginan untuk mencari sebuah tali. Kemudian aku ikatkan di sebuah pohon, lalu aku gantung diri, gantung diriku." Kenapa terlalu banyak orang berbicara tentang aku? Jadi Ibnu Sayyid ini dia jengkel karena dituduh sebagai dajjal. <laughs> dia tidak terima, dia bilang orang dia ngerti Abu Sayyid kenapa nolak terus tidak mau dekat dengan dia. Makanya dia dia dia ngerasa ini dia kenapa nggak mau sama saya? Maka dia ungkapkan, dia bilang, wahai Abu Said, saya pingin gantung diri saya. Kenapa orang terlalu banyak bicara tentang saya? Kemudian dia mengatakan, wahai Abu Said, kalau ada hadis yang tidak diketahui oleh sebagian orang, tetapi kalian kaum Ansor tidak ada hadis yang tidak diketahui oleh kalian. Artinya, Rasulullah SAW telah menjelaskan tentang sifat-sifat Dajjal dan pasti kalian tahu sifat-sifat tersebut sebagaimana dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka dia berusaha untuk membela dirinya bahwasanya dia bukan dajjal. Dia mengatakan apa? Alaisa qad qala Rasulullah SAW huwa kafir? Bukankah Rasulullah mengatakan dajjal itu kafir? Wa ana muslim, saya muslim. Awalaisa qad qala Rasulullah SAW huwa aqimun la yulad lahu? Bukankah Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya dajjal itu enggak punya anak? Wa qataraktu waladi bil Madinah, anak saya ada di Madinah. Dia protes. Walaysa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la Madinah wala Makkah. Bukankah Nabi mengatakan bahwasanya Dajjal tidak bisa masuk kota Madinah dan tidak bisa masuk kota Makkah? Wa qad aqbaltu Madinah wa ana uridu Makkah. Sekarang saya tinggal di Madinah dan saya ingin ke Makkah haji atau umrah. Masa saya Dajjal? Dia, dia protes pokoknya. Kalau Abu Sa'id kitu an a'zurahu. Hampir-hampir aku ya memang dia bukan dajjal. Karena setelah dia jelaskan dengan panjang lebar, oh ini bukan dajjal <laughs> memang kata Abu Said, hampir-hampir saya memberi uzur kepada dia bahwasanya dia bukan dajjal. Tiba-tiba setelah Abu Said berhusnuzon kepada dia, tiba-tiba Abu Ibnu Said berkata perkataan yang aneh. Dia mengatakan, "Wallahi, ini ala arifuhu." Saya tahu dajjal itu siapa. <laughs> Wa arifu maulidahu dan saya tahu di mana dia lahir. Wa aina luwal'an dan saya tahu di mana dia sekarang. Ini bikin kaget Abu Said. Tadi Abu Said Al-Khudri sudah menyangka dia bukan dajjal gara-gara dia bilang saya tahu demi Allah siapa dajjal, di mana lahirnya, sekarang dia lagi di mana. Maka Abu Said mengatakan tabban laka al yom, celaka engkau. Hampir-hampir dia husnuzon enggak jadi. Dalam riwayat yang lain, Abu Said eh, Dajjal Ibnu Sayyid mengatakan, "Wallahi inni la'amu al-an, inni la'alamu al-an haitsu huwa." Demi Allah saya tahu di mana Dajjal sekarang. Wa arifu abahu wa ummahu. Saya tahu siapa bapaknya dan siapa ibunya. Kilalahu maka dikatakan kepada Ibnu Sayyad, "Ayasurruka annaka dzakar rajul?" Apakah kau senang kalau Dajjal itu adalah dirimu? Pertanyaan ini lihat. Apakah kau senang kalau Dajjal itu adalah, adalah dirimu? Maka apa kata Ibnu Sayyad? "Lau uridu alayya itu. Kalau seandainya saya ditawarkan jadi Dajjal, saya tidak benci, enggak jadi masalah kata. <laughs> ini jadi bikin orang semakin bingung, dia Dajjal atau bukan. Kemudian yang menakjubkan lagi, dalam hadis Ibnu Umar, di penghujung hayat, penghujung kehidupan Ibnu Sayyad, Ibnu Umar ketemu dengan Ibnu Sayyad. Ternyata matanya mulai sakit. Matanya mulai apa? Sakit. Maka Ibnu Umar mengatakan, ada apa dengan matamu? Sejak kapan matamu sakit? Kata dia, saya tidak tahu sejak kapan sakit. Kata Ibnu Umar, kau pembohong. Bagaimana kau tidak tahu sedang matamu di kepalamu? Kapan masa kau tidak tahu kapan mulai sakitnya? Dari situ Ibnu Umar berkesimpulan Ibnu Sayyad adalah dajjal. Oleh karenanya tiba-tiba Ibnu Sayyad ini menghilang menghilang di tatkala peristiwa Har hara ya, menghilang di ada peristiwa di kota Madinah, tiba-tiba dia menghilang tidak muncul lagi. Dari situ sebagian ulama atau sebagian ulama berpendapat dia adalah dajjal. Namun sebagian pendapat ulama mengatakan dia bukan dajjal karena dalam hadis Tamim Ad-Dari dalam Sahih Muslim disebutkan Tamim Ad-Dari pergi ke suatu pulau dan bertemu dengan dajjal di sana. Bertemu dengan dajjal sehingga dajjal bukanlah Ibnu Sayyad ya. Sebagian ulama seperti Al Hafiz Ibnu Hajar menyebutkan Ibnu Sayyad adalah dajjal. Tetapi yang di yang diikat adalah korinnya setannya dan akan bergabung Ibnu soyad dengan apa? Setannya muncul jadi dajjal super. <laughs> Ini ya Allah alam bisawab ya. Apakah dia dajjal atau bukan? Tetapi sebagian ulama berpendapat dia dajjal, sebagian sahabat mengatakan dia bukan dajjal. Akan tapi Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, "La yakhrujud dajjal hatta yazhalun nas an dzikrihi wa hatta tatrukal a'immatu dzikrahu 'alal manabir." Dajjal tidak akan muncul kecuali telah dilupakan oleh manusia penyebutan dajjal dan para khatib-khatib tidak lagi menyebut dajjal dalam mimbar-mimbar kata Nabi SAW oleh karenanya di antara syariat yang diajarkan oleh Nabi adalah kita berdoa tatkala kita solat setelah ta ta ta tasyahud di akhir tasyahud kita berdoa wa udzubika min fitnatil masjid dajjal ya Allah aku berlindung kepada engkau dari fitnah dajjal selama kita masih menyebut dajjal dajjal belum muncul Kapan Dajjal muncul? Tatkala orang sudah lupa untuk mengingat Dajjal, baru muncul Dajjal. Dan hikmah di antara membaca doa ini, ada dua. Hikmah pertama agar Dajjal tidak muncul. Karena Dajjal muncul kalau sudah dilupakan. Yang kedua, kita ingat bahwasanya meskipun ada Dajjal super, akan ada Dajjal-Dajjal yang kecil. Yaitu para dukun, para tukang sihir. Yang mereka pada hikatnya juga Dajjal. Ya. Kalau manusia tertipu dengan Dajjal yang kecil ini, Dajjal-Dajjal keroco, yang mungkin hanya punya kesaktian kecil-kecilan, yang mungkin bisa terbang cuma 2 meter, 5 meter, yang mungkin cuma bisa nyembuhin penyakit-penyakit, orang sudah beriman kepada dukun dan, dan para tukang sihir tersebut, bagaimana dengan dajjal yang super, yang menghidupkan orang yang mati, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuhan seketika itu dari tanah yang gersang, maka fitnahnya sangat luar biasa. Demikianlah para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara eh, tanda-tanda uh, kiamat besar tentang dajjal. Besok insyaallah kita lanjutkan tentang Isa bin Maryam dan tanda-tanda yang lainnya Allah taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Ada yang bertanya? Silakan. Ada yang mengatakan ada penulis namanya Muhammad Isa Daud ya. <laughs> Ini penulis yang buat mengatakan Dajjal ada di segitiga bermuda. Dari mana dia kenal Dajjal tersebut? Dia cuma dengar dari perkataan jin. Dan jin suka berdusta jin suka berdosa. Kata Nabi SAW tentang iblis, tentang jin, sodakoka wa huwa kazub. Jin itu uh, jujur kepada engkau Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, dia sat, sat, sekali itu dia jujur, tapi kebiasaan dia adalah ber, berdosa. Oleh karena kita sering lihat, sahabat-sahabat kita yang merukyah, ada jin ngaku punya umur ribuan tahun, dari mana dirinya? Ribuan tahun berarti sudah ketemu dengan Nabi, <laughs> ketemu dengan macam-macam. Oleh karenanya perkataan jin tidak bisa di tidak bisa dibenarkan dan tidak kita tidak bisa kita bilang kita terima zohirnya. Tidak bisa karena jin bukan zohir. Bagaimana untuk bisa menilai jin ini muslim atau kafir atau munafik sementara zohirnya tidak kelihatan? Kalau manusia kita terima zohirnya. Kita tahu dia sholat, kita tahu oh, jin dari mana antum tahu zohirnya dia baik. Adapun Muhammad Muhammad Isa Daud hanya orang-orang eh, uh, yang apa namanya kemudian berbicara yang tidak-tidak, bicara khurafat, berdalil dengan perkataan jin, kemudian menafsirkan akidah dengan uh, hawa nafsunya, kita katakan tidak benar ya, ini tidak benar, dalil-dalil uh, tidak menunjukkan apakah dia, dia di segitiga bermuda atau di mana. Wallahu alam bisawab di mana beradanya Dajjal. Yang jelas dia akan muncul di akhir zaman. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Iya. Kalau Imam Mahdi muncul, maka akan berkumpul seluruh orang beriman berusaha berkumpul ke arah dia. Maka yang terjadi apa? Kemakmuran. Akan terjadi kemakmuran di zaman pemerintahan Imam Imam Mahdi dan seluruh rakyatnya akan apa namanya makmur. Jika ternyata kekuasaannya sampai di Indonesia sampai di luar-luar, maka semuanya makmur. Tapi kita nggak tahu kekuasaannya sampai di mana. Apa kemudian terjadi peperangan, kemudian Indonesia hilang nanti di, di kemudian hari hancur, Allah alam bisawab. Yang jelas kerajaan dia dan seluruh ke, di bawah kerajaan dia semuanya makmur. Ada lagi yang bertanya? Apa? Eh, Dajjal muncul di zamannya Imam Mahdi. Dajjal muncul di zaman apa? Iya, tapi nanti yang yang menghadang menghadapi dia adalah adalah Isa bin Maryam. Ya, Isa bin Maryam. Tidak ada yang mampu berhadapan dengan Dajjal, dia sakti. Luar biasa. Ada lagi yang bertanya? Iya. Iya, jadi uh, Imam Mahdinya kelompok sesat tersebut diceritakan oleh mereka. Kalau Imam Mahdi ini, Mahdinya ini keluar, dia akan menghancurkan apa? Mekah dan Madinah. Itu kan khurafat aja dari hadis-hadis palsu mereka. Kita tidak meyakini akan hal itu. Memang ada hadis disebutkan Ka'bah sebelum hari kiamat akan dihancurkan oleh seorang habashi orang hitam yang uh, tulang-tulangnya agak melengkung dan dan dia akan menghancurkan Ka'bah satu persatu. Jadi, namun bukan bukan Imam Mahdinya orang-orang apa? sesat tersebut. Ada lagi yang bertanya? Ya. Uh, begitu perkataan para ulama uh, seperti Imam Nawawi dan yang lainnya yang tertulis kafaro bahasa Arab.